Ya. Tolong terangkan kenapa pelajaran-pelajaran Syekh Abdullah Al-Bukhari itu dihentikan. Tolong terangkan. Jelaskanlah kepada umat. Biasanya kalian paling banyak infonya. Lah kenapa sekarang diam? Setiap ditanya tidak tahu. Nah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ya. Terangkan ada apa dengan Bandar Al-Khaibari. Jelaskan keadaannya sekarang seperti apa